بسم الله قال الشيخ رحمه الله تعالى ثانية عشر فيه مسائل مسائل yang ke 12 yang ke-11 lalu anna syirka fihi akbar wa asghar syirik itu ada yang besar ada yang kecil liannahum lam yartad bihadza karena mereka tidak murtad dengan mengucapkan itu. Itu perkataan-perkataan adalah syirik ya dalam lafaz yang itu adalah kesyirik, kesyirikan. Tapi belum sampai kepada mereka keluar dari Islam yang meminta ilah <clears throat> kepada Nabi Musa juga yang meminta zatu anwar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini syirkun fillah itu banyak. Jika didoakan kalimat Masya Allah wa syi'ta nanti akan kita dapatkan itu dibahas secara khusus oleh beliau rahimahullah itu juga kalimat syirik kalimat syirik Masya Allah wa syi'ta syirik makanya Rasulullah katakan aja'altani lillahi niddan apa engkau mau jadikan aku tandingan bagi Allah dalam hal apa Masya'ah masyiat kita di bawah masyiatullah. Apalagi kalimat-kalimat seperti itu tegas. Ya, ij'alana ilahan kama lahum alih. Nah, dua nabi yang mulia ini, Nabi Musa salam dan Nabi kita Muhammad SAW menegaskan penolakan pengingkaran kepada mereka yang meminta ya, tersebut. Ya, dengan ucapan ini mereka itu tidak terhitung belum terhitung keluar dari Islam. Kalau mereka lanjutkan Nah, itu baru mereka keluar. Baik. Tsaniyata <clears throat> asyarah kauluhum wa nahnu hudatsa'u ahdin dan kami hudasa jamak dari hadis yang baru baru jadi lepas dari kekafiran baru masuk Islam Nah, fihi anna ghairahum la yajhalu dalik bahwa yang selain mereka itu nggak jahil tentang masalah ini artinya dari orang-orang yang ikut bersama Rasulullah SAW ini para sahabat radhiyallahu anhum yang meminta Zatu Anwar itu segelintir ini mungkin di antara 2000 orang yang baru masuk Islam ketika itu mungkin ada beberapa yang meminta seperti kata Farid bin Nah, yang selain mereka apalagi sahabat-sahabat yang sepuluh ribu orang kurang lebih ya di yang ikut bersama Rasulullah SAW dari Madinah ya sudah kuat imannya tauhidnya sehingga tidak mungkin mereka meminta nah ya ini penjelasan juga bahwa yang selain mereka itu ya jahal zalik betul-betul tahu sehingga mereka tidak meminta nah Salisah Salisah Ta'asyarah takbir inda ta'ajub takbir inda ta'ajub boleh bolehnya takbir ketika takjub merasa aneh merasa heran tilafan liman karihahu nah eh, ini menyelisihi orang yang menyatakan makruh. Nah, nah Rasulullah melakukan Allahu Akbar innaha as-sunan nah ini Allahu Akbar wa a'zam min an yushraka bih terlalu mulia Allah terlalu besar Allah untuk disekutukan terlalu agung tidak pantas untuk disekutukan qala <clears throat> Ar-Rabi'ata Asyarah Kadud الذرائع sadud zara'i, menutup jalan yang membawa kepada kejelekan. Nah, dan ini dasarnya ada di dalam agama kita banyak ya banyak misal lagi kalau di sini dicontohkan yang punya kitab dicontohkan di bawah itu satu dara'in itu memutus wasilah ya memutus wasilah kepada sebuah sasaran Nah ini diputus dipangkas, ditutup jalan kesasaran tersebut. Nah, sebagai contoh disebutkan di sini dalam surat Al-An'am ayat 108. Wala تسبوا الذين يدعون min دون الله فيسبوا الله ilmin. boleh mencela atau mengejek sesembahan orang-orang musyrikin boleh ghaiban wa hamiyatan lillah untuk menampakkan kemarahan kejengkelan kebencian kepada orang-orang kafir demi membela Allah dan mengiyakan Allah. Boleh, boleh. Tapi hati-hati. Ya, kenapa? Kalau mereka balik membalas yang diserang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ditutup oleh Allah. Jangan celah, jangan ejek. Kenapa? Karena nanti mereka akan mencerca mengejek Allah ini dengan perasa permusuhan dan tanpa tanpa ilmu. Ya kalau nah kan artinya terlalu mulia Allah untuk ya, mendapatkan balasan seperti itu. Ganti diajak mereka. Paham kan? Nah, nah seperti itu itu termasuk antaranya. Nah. nah, menutup jalan-jalan seperti ini juga kadang-kadang ada yang mungkin satu sasaran apa seperti itu juga di dalam hadis ya jangan sampai apa seperti ketika Rasulullah menahan diri untuk tidak membongkar Ka'bah setelah satu Mekah. Kan kekuasaan Islam, kekuasaan Ka'bah di tangan Rasulullah dan kaum muslimin. Tidak dibongkar sebagaimana Nabi Ibrahim membongkar. Kalau Nabi Ibrahim membongkar, dia membangun dulu itu pintu yang itu kan sekarang pintu tinggi kan. Itu kalau zaman Nabi Ibrahim di bawah. Nah, ya, Hijr Ismail masuk di dalam Nah, kalau dibongkar, kalau Rasulullah khawatir karena mereka baru masuk Islam. Ini nanti ya, dikira mereka nah, di sasaran, akhirnya dibiarkan oleh Rasulullah sampai di zaman Abdullah bin Zubair dibongkar, dibongkar oleh Abdullah bin Zubair karena menurut Abdullah bin Zubair sudah tidak ada lagi penghalang karena orang sudah mengerti dan sudah mau tahu nah, ternyata juga di ada segelintir dari Bani Umayyah yang tidak tahu tujuan Abdullah bin Zubair. Hmm, akhirnya dibalikkan lagi kepada pembangunan Quraisy yang sekarang kita lihat. Hmm, tinggi di atas pintunya. Hmm. Nah, nah di zaman Imam Malik Abu Ja'far Mansur itu meminta bagaimana kalau dibongkar lagi? Jangan. Nanti akhirnya apa? Akhirnya Ka'bah jadi bulan-bulanan para penguasa. Akhirnya siapa yang nggak cocok pengin ganti, pengin ganti Nggak bagus jadinya. Nggak ada wibawanya. Nah, ya sejak kemudian ya apa? Setelah itu ya nggak ada lagi hmm, bongkar-bongkaran Ka'bah kecuali kalau mungkin direhab diperbagus. Sekarang ini alhamdulillah ini jasanya di Muharram Haramain. Nah, turunannya. Baik. <clears throat> nah, itu salah satu di antara apa dan ini termasuk bagian di dalam usuluddin. Walaupun sebagian ulama memasukkan ini dalam hal apa namanya? Eh, apa? usul yang mukhtalaf fihi. Ya, yang muttafaq itu dalil yang muttafaq Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas. Ini muttafaq. Nah, yang mukhtalaf nanti seperti di sini ada yang mengatakan termasuk ini satu ah, kemudian masalah satu mursalah, ya, istihabul hal. Nah, kaul sahabi. Nah, ini termasuk hal-hal yang diperselisihkan oleh mereka. Nah, seperti orang misalnya Rokok kan haram. Dia punya tanah disewakan untuk nanam tembakau. ini ya, tidak boleh gitu ya. Nah. Baik. Kalau <clears throat> kami kata asyarah. an nahi 'anit tashabbuh bi ahli jahiliyah Larangan untuk meniru-niru ahli jahiliyah Larangan untuk meniru-niru ahli jahiliyah Nah, dan ini perkara yang tercela. para sahabat dikatakan punya sifat seperti ini butuh tuh mereka jauh, berusaha untuk men menjauh. Nah, termasuk di antara hal-hal yang perbuatan-perbuatan jahiliyah itu seperti yang sudah lewat al fakhru bil bil, ah, bil ahsab bangga dengan kedudukan status ya nah, status entah status sosial atau status pendidikan jabatan Nah, ya, ningrat atau enggak ningrat, darah biru atau darah merah. Kemudian nah, pemuka masyarakat atau bukan. Kemudian atau anfil ansab mengecam nasabnya. Kok saya lahir dari keturunan ini? Nah, kok jadi orang Jawa, kok orang dari Padang? Nggak, nggak rela jadi orang Indonesia. Nah, atau jadi kabilah fulan. Kemudian apa lagi nah nyaha ya nyaha itu ya. meratapi mayat kemudian juga dakwah jahiliyah dakwah jahiliyah lain artinya slogan-slogan ada ala jahiliyah hatta dua golongan besar di kalangan kaum muslimin yang ketika itu al apa muhajirun wal ansor ketika muncul pengotakan-pengotakan seperti ini dikatakan Rasulullah Abu Da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum dan termasuk biar perkara yang dianggap sebagai jahiliyah ini makanya sebagian ustaz termasuk Mian <laughs> dan teman label lambang mikroba data ada risalah sampai setingkat itu Nah, memandang perkara karena jadi lain tak Ta'asub dengan entah daerahnya atau tempat dia. Nah, itu yang di Walaupun mungkin ya memang ya ini nama lama lebih niat. Ya bisa jadi seperti itu. Ya. <clears throat> Wallahu a'lam. Dan banyak ya di antara perkara-perkara jahiliyah. Nah, di sini adalah kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah dahulu sejauhnya sejauh-jauhnya supaya di, dihindari. Nah, diambil dari perkataan Rasulullah SAW, "Kultum waladina sumahmadin Muhammadin biyadih." Innaha sunan. Kultum Walladhi nafsu Muhammad biyadih. Kama qalat Bani Israel itu ini juga. Sebagaimana dikatakan Bani Bani Israel. Bisa mana jahiliyahnya orang yang jahil seperti yang disebutkan oleh Nabi Musa dan firman Allah itu tentang Bani Israel innakum qaumun tajhalun atau secara umum sebelum Rasulullah datang. dalam segala segala ejek mengejek ya, apalagi apa namanya perilaku enam. ya para sahabat sangat khawatir dan takut ya. kalau pada berdiri mereka masih ada sifat-sifat jahiliyah dan merasa terlalu benar berusaha untuk menghilangkannya seperti pernah Rasulullah SAW menegur Abu Dar al Ghifari nah, ibumu fulanah pintu fulan artinya ini mencela sahabat ini dengan menyebut ibunya apa hubungannya Nah, dasar anak sipulan aku tukang ini. Ya, nah, seperti itu enggak. Itu perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nah, al-muhim yang jelas yang namanya perkara jahiliyah itu sebelum Islam datang, maka jauhilah. Rasulullah sudah menyatakan kullu amrin jahiliyah tahta qadamai hada. Ya, semua perkara jahiliyah itu di bawah kakiku kata Rasulullah, diinjak, enggak boleh dibangkit lagi dalam segala hal. Subhanallah. Nah, ya, apa yang membawa kepada sikap-sikap jahiliyah? Tinggalkanlah. Nah. Dan banyak kalau mau lebih rinci apalagi hal yang diselisihi oleh Rasulullah itu itu masail jahiliyah itu silakan. Nah, ya, nah, itu banyak perkaranya. Sadisata asyarah al-ghadab inda ta'lim. Marah ketika mengajar. Ada sunnahnya Rasulullah marah. Menyebutkan dalam banyak dalam banyak hal marah Rasulullah ketika melihat ya sebagian apa namanya bagaimana Umar bin Khattab ya, tapi kepada ya, sahabat-sahabat besar yang sudah lama. Nah, sahabat yang mungkin baru mengerti tentang Islam, tentang sunnah satu dua, Rasulullah tasamu, wajar. Nah, lihat Badui masuk masjid Nabawi, masjid yang paling mulia setelah Masjidil Haram. Duduk dia masuk dalam masjid, masuk tempat nyari pojok, buang air kecil. Bayangkan. Nah, para sahabat marah, biarkan dia Akhirnya panggil ambil, diambil air, siram. Ya, sudah hilang, panggil. Masjid bukan untuk. Nah, Subhanallah. Tapi lihat ya, ketika Mu'ad bin Jabal hanya ingin hidupkan sunnah. Selesai sholat bersama Rasulullah, sholat di imami kampungnya, baca Al-Baqarah. Bayangkan besoknya, inna minkum munafsirin. Di antara kamu ada orang-orang yang mau bikin orang lari dari agamanya. Afattanun anta ya Mu'ad? Apa kamu tukang fitnah? Bikin orang jadi terfitnah dalam agamanya. Keras ini, ini sudah perkara yang keras. Abu Dar al Ghifari, inna kamruun fika jahiliyah. Sungguh kamu ini orang masih punya watak, watak jahiliyah. kibari sini ya Rasulullah. Apakah sudah setua ini saya masih punya sifat? Takutnya mereka. Ya, Nah, nah, nah ini, ya, ada. Makanya kan semakin orang itu semakin dia belajar. Nah, ya kadang-kadang mungkin hal-hal yang besar tidak ter, ya mungkin sudah terjaga lah. Tapi hal, hal yang kecil membuatkan membuat istilahnya kalau membuat apa namanya kalau seperti bangunan ini kan kan masih ada yang ini kan sebetulnya udah bagus ya. Tapi kalau kurang karena kurang cek ada, maksudnya kan janggal. Ya nampak. Nah, hal yang seperti itu ya, tidak layak bagi mereka yang sudah berada dalam kesempurnaan, dalam kemuliaan. Nah, apalagi kalau perkara-perkaranya besar seperti itu. Lihat, nah dalam kanan sunnah seperti itu. Muaz bin Jabal. Afattanun anta ya Muaz. Padahal beliau Rasulullah an dikatakan oleh Rasulullah, "Wallahi inni la'uhibbuk. Demi Allah, aku sangat mencintai kamu. Rasulullah menyatakan kepada Abu Dzar juga ya nah <clears throat> uhibbul kama uhibbul nafsi kata Rasulullah aku cintai untukmu apa yang kamu cintai, aku cintai untuk diriku kata Rasulullah seperti itu kata Abu Dzar Al-Ghifari nah ya keluar juga seperti itu kepada istrinya Nah, ketika melihat Rasulullah balik dari Baqi, Nah, Bunda Aisyah lari lebih dahulu dari lampu delapan malam. Sampai di rumah kok terengah-engah kamu. Lu berarti kamu yang di depan tadi. Iya ya Rasulullah, saya kira nanti ke rumah salah seorang istri. Dadanya sampai sakit. Marah Rasulullah. Ma, marah Rasulullah. Nah, ada pada tempatnya. Makanya kita kalau orang itu nggak tahu nggak punya marah apa yang biasanya nggak yang nggak punya marah itu apa? Himar. Nah, tapi tempatkan marah. Makanya yang mulia itu ketika dia betul dalam keadaan dia ingin marah, dia mampu itu termasuk orang yang utama. Ya, surga itu ditempatkan disediakan untuk mereka. Ya, wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin 'arduha 'ardus sama' uiddat lil muttaqin. Man lil muttaqin? yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaadhimina al ghaib yang mampu dia menahan marah ada tempatnya ya nah bukan berarti dia apa namanya nah enggak punya marah marah dia tapi dia pada dia tahan dia pada disalurkan pada tempatnya kalau memang itu perlu layak untuk marah nah kadang-kadang juga susahnya kalau sudah namat apa namanya istilahnya ainur riba itu di apa nah, itu kalau sudah seperti itu kalau ada apa, pandangan mata sudah ya penyakit baik pun orang yang salah juga nasihat itu jadi celaan teguran itu jadi dianggap nah, bentuk kemarahan ya kan itu kadang-kadang di rumah kan juga gitu kadang-kadang nah, kalau sudah tidak senang ya seperti itu tapi kalau sudah senang, hatta caci maki, nah, diterima juga, ditelan juga. Kan gitu. Nah. nah. <clears throat> itulah hidup. Nah, itulah hidup. Nah, kalau tidak begitu ya nggak hidup kan. Tinggal kita bertarung siapa yang lebih sabar. Nah, perhitungannya kan ada. Baik. Wallahu a'lam bishawab di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan lagi di yang ke-17. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu